Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah. Yang mana kitab ini kitab yang sangat mulia, sangat bagus sekali membahas masalah apa? Masalah al-asma wa sifat. Bahas masalah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di karya siapa? Al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahmatullahi alaihi. Kita lanjutkan barakallahu fikum kemarin yang sudah kita baca atasnya. Nah, kemudian sudah kita baca sebagian syarahnya. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa muhdatsatil umur dan juga lanjutan yang kemarin wa iyyakum muhdatsatil umur dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru yang dibikin-bikin dalam agama ini. nah Qala Syekh Shalih Fauzan, catatan kaki nomor 55 itu syarahnya itu, lamma hassa 'ala tamassuq bis Nabi sallallahu naha al muhdatsat. Ketika Rasulullah SAW berikan dorongan, anjuran untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, kemudian beliau melarang dari perkara-perkara yang baru, perkara bid'ah, perkara yang dibikin-bikin dalam agama, dilarang. Muhdatsat jam'u muhdatsah. Muhdatsat itu jamak mufradnya muhdatsah. Mufradnya apa? Muhdatsah. Na barakallahu fikum. Naam. ayo Yang ada catatan khatat apa tulis ngalamun. ayo naam. Kita lanjutkan sini barakallahu fikum. Wa hiya kullu bid'atin ahdatsaha al-mubtadi'ah. Yaitu setiap perkara bid'ah nam yang dibikin-bikin eh, oleh al muqtadiyah itu pelaku bid'ah. Contohnya apa? Bid'atul maulid. Bid'ah maulid Nabi, memperingati lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemarin sudah kami tak beri apa? Sudah kami beri rumus atau Nah jawaban untuk membantah orang-orang yang mengatakan itu adalah perkara ibadah. Kita katakan maulid Nabi ada dua cabang, bid'ah atau sunnah. Kalau dia mengatakan bid'ah selesai. nggak perlu dilaksanakan kalau bid'ah, amalnya tertolak merdut. Kalau dia bilang sunnah, kalau itu sunnah, Rasulullah tahu nggak Dan para sahabatnya tahu katanya. Kalau tahu, tunjukkan kepada kita dalilnya mana. Kalau mereka mengatakan kalau dalilnya nggak tahu, berarti mereka menyembunyikan apa? Kebenaran Rasulullah para sahabat menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena nggak sampai kepada kita. Tapi kalau mereka mengatakan ada, kulhatu burhanakum In kuntum sadikin selesai sampai situ. Paham ya? Tunjukkan dalil kalian kalau kalian tuh jujur. Mengenai Maulid Nabi tadi ya tanya dulu Maulid Nabi ini bid'ah atau sunnah, Pak? Ini perkara yang diajarkan agama atau bukan? Iya katanya. Kalau iya Rasul tahu enggak kira-kira Rasulullah para sahabatnya? Tahu. Kalau tahu mana buktinya? Buktinya ada, tunjukkan kalau ada. Kalau dia mana buktinya enggak ada. Kalau enggak ada berarti bapak menuduh Rasulullah para sahabatnya menyembunyikan ilmu, selesai. Kalau mereka mengatakan ada, kulhatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau ada tunjukkan burannya, tunjukkan buktinya. Enggak pernah yang namanya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lahir, dilahirkan, enggak pernah memperingati. Wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala al-khulafa ar-rasyidun tidak pernah setelah mereka. Enggak ada. Satu pun enggak ada. Nah, satu. Kedua, bid'ahnya apa? Naam barakah ihtifal bil Isra Mi'raj. Memperingati Isra Mi'raj juga bid'ah Paham ya? Kenapa bid'ah? Enggak pernah dilaksanakan dilakukan oleh para sahabat, tidak pula Rasulullah SAW yang beliau melakukan langsung itu enggak pernah memperingati. Allah musta'an. Karena mereka ketika tanya alasan ibadah. Nah, karena alasan ibadah itu perlu kita cek lagi dalilnya. Kan kita kan punya berapa kemarin? Dua barometer, dua ukuran. Ukuran amalan dohir, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Itu ukuran amalan dohir. Bapak mengatakan ini ibadah, dalilnya ada atau tidak Pak? Enggak ada. Mardut tertolak. Paham ya? Karena ibadah. Kalau setelah batin urusannya dia dengan Allah Taala, innamal a'malu binniyat itu kurangnya. Nah, jadi jangan sampai tertipu ya. Ini kita memperingati Rasulullah dulu memperingati Rasulullah bagaimana dahulunya peristiwa Isra Mi'raj dan semisalnya memperingati bukan dengan cara seperti itu. Paham ya? Memperingati dengan cara mengajarkan sirah an-nabawiyah, bagaimana beliau ketika Isra Mi'raj, apa yang terjadi, bukan dengan cara apa? Membikin tabdik akbar, besar-besaran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kemudian di situ nanti apa? Melakukan ritual-ritual bid'ah yang lainnya. Allahul musta'an. Bid'ah yang lain ada lagi atau tidak? Naam, halal bil halal. Tahu halal bil halal? Biasanya digelar setelah Idul Fitri Nah, Idul Fitri itu kemudian setelah itu ada acara besar-besaran halal bihalal, salam-salaman, maaf-maafan katanya. Itu juga enggak ada dalilnya. Paham ya? Nah, kenapa? Karena kenapa mereka maaf-maafan nunggu setahun sekali? Ya kalau mereka masih hidup. Paham ya? Kalau sudah meninggal bagaimana? Enggak sempat maaf-maafan lagi. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya ritual-ritual yang mereka niatkan ibadah. Lah kok enggak ada dalilnya? Itulah bid'ah. Jadi kita lewat dengan definisinya, kullu ma uhditsa fid din min ghairi dalilin Laminal kita kitab la sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Semua perkara yang dibikin-bikin, perkara baru dalam agama, yang apa? Tadi yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari As-Sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Yang diinginkan dengannya ibadah. Antum tanya kepada mereka kalau enggak percaya. Pak ini Maulid Nabi ibadah bukan Pak? Ya, ibadah ini. Mereka enggak mau kata bid'ah. Ingat-ingat. Kenapa kemarin alasannya? Karena pelaku bid'ah itu sudah menganggap perbuatan bid'ah itu ibadah karena sudah menganggap itu ibadah diingatkan susah untuk kembali kepada kebenaran sangat sulit kecuali ya Allah telah berikan hidayah. Berbeda dengan apa kemarin? Sahibul maksiat, pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat masih mudah diingatkan karena nggak ada pelaku maksiat menganggap maksiatnya ibadah, nggak pernah. Ya, atau mengingatkan ada orang yang misalkan pemabuk, penjudi. Judi itu haram, Pak. Mabuk itu haram, nggak boleh dilarang syariat. Musnya apa bilang? Judi itu ibadah. Paham ya? Wong oh, kita kalau ketika kalah katanya innalillah, menang alhamdulillah. Ketika menang lagi subhanallah katanya. Kita katakan itu batil itu ya. Enggak ada istilah seperti itu. Paham ya? Enggak ada mereka mengatakan ibadah. Pasti mengakui itu adalah apa? Maksiat. Oleh karena itu sahibul maksiat lebih cepat tobat. Pelaku maksiat lebih cepat tobat daripada sahibul bid'ah. Kenapa tadi? Karena Sahabat bid'ah itu sudah meyakini, mengakui perkara bid'ah itu ibadah sehingga sulit untuk diingatkan. Allahul musta'an. Seperti itu. Kita lihat lagi biar ya, tambah jelas. Wal bid'atu wa muhdatsatul umur hiya ihdatsu syai'in fid din lam yakun minhu. Hadhihi al bid'ah. Allahul musta'an. Dan perkara-perkara baru itu adalah ihdatsu syai'in, mewujudkan perkara yang baru fid din dalam agama ini lam yakun minhu bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari apa? Agama, membuat perkara-perkara baru, eh, yang bukan bagian dari agama. Nah, barakallahu fikum yang diungkap oleh siapa itu Al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Dinukilkan oleh kita oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam apa kata beliau? nah apa kata beliau? Eh? Siapa yang masih ingat kalamnya itu sering anak ungkapkan itu? Apa? Antum Abdurrahman? Man ibtada'a fil islami bid'atan hasanatan aw bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna anna Muhammadan khana risalah. Paham ya? Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Itu kalamnya sering ana nukilkan upayakan antum kalau enggak hafal yang mencatat atau meresapinya. Paham ya? Apa kata beliau tadi? Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Artinya apa? Barang siapa yang membuat perkara bid'ah dalam agama Islam ini dengan suatu bid'ah kemudian dia menganggap itu ada bagus, indah, ini bagus ini, indah ini. Kalau kita peringati jadi ini katanya. Nah, kalau kita peringatnya akan semakin meriah, kumpulkan manusia biar mereka apa? Biar mereka ingat semuanya. Kita harus melakukan apa? Melakukan ini untuk apa? Tanbihul ghafilin katanya. Untuk memperingati orang-orang apa? Yang lalai biar mereka sadar dan ingat katanya. Kita katakan ingat-ingat. Eh, ya roha hasanatan. Dia menganggap perkara bid'ah itu bagus, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul dikarenakan Allah Ta'ala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau agama sempurna perlu tambahan atau tidak? Tidak perlu, perlu pengurangan? Enggak perlu. Perlu perpaduan? Enggak perlu sehingga enggak ada Islam terpadu. Paham ya? Enggak perlu dipadukan dengan pelajaran-pelajaran umum. Enggak perlu dipadukan IPA IPS, PPKN enggak perlu. Dipadukan dengan Al-Qur'an dan sunnah itulah sumber agama Islam ini. Faham itu ya? Nah barakallahu fikum. Kemudian apa kata beliau? Fama lam yakun yauma idin dinan, fala yakunu al-yawma dinan kata beliau. Al-Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah rahmatullah alaih. Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunu al yauma dinan. Maka semua perkara yang bukan bagian dari agama mulai saat itu pada hari ini pun bukan termasuk bagian dari agama. Paham ya? Mulai Allah taala menurunkan ayat tadi itu al yauma akmaltu lakum dinakum. Kok muncul perkara-perkara yang bukan bagian agama, maka pada hari ini pun bukan agama juga. Bukan masuk dalam agama, dalam bagian agama. Nah, jadi hati-hati. Eh, apalagi masukkan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Sampai-sampai siapa? Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa, apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Na'am barakallahu fikum, fala yahillu lil muslim." Fala yahillu lil muslim an yatakallam fid din bi ghairi ilmin. Enggak halal bagi seorang muslim berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena agama ini bukan sembarangan, bukan bahan permainan, tapi harus didasari oleh apa? Ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadhihi al-bid'ah inilah perkara-perkara bid'ah. Karena qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena apa? Raddun maknanya mardudun Paham ya? Radun maknanya apa? Mardud, itu tertolak karena ini timbangan ukuran amalan apa tadi? Amalan apa tadi? Amalan dohir timbangannya dan hadis ini. Eh, timbangannya hadis yang sangat mulia ini, mana amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi kalau kita mau beramal suatu amalan, kemudian itu anggapan kita adalah ibadah, dicek dulu ada dalilnya atau tidak. Ada syariatnya atau enggak? Kalau ada dalilnya, ada syariatnya, ada dalam barakallahu fikum perintahnya maka barulah kita apa? Barulah kita mengerjakannya dalam barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa fi riwayah dan riwayat yang lain man ahdatsa tapi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun sama. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami yang bukan bagian dari agama maka tertolak Sebaik apapun tertolak karena agama bukan dibangun di atas perasaan, bukan dibangun di atas istihsanat, anggapan-anggapan baik, anggapan-anggapan bagus, padahal tidak sesuai dengan dalil. Harus berlandasan apa? Dalil, Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian diiringi lagi dengan dua sumber, ijma' sama qiyas yang sahih. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas As-Sahih. Itu dikenal dengan masadir masadiruddin, sumber agama Islam, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas As-Sahih. Na'am barakallahu fikum. Bukan dibangun di atas perasaan-perasaan, bukan dibangun di atas apa tadi? hawa nafsu, bukan dibangun di atas akal, bukan dibangun di atas istihsanat, tapi dibangun di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Fa umur la tukbal bil ihdad wa ziyadah. Maka perkara-perkara agama tidak diterima dengan ihdas memberikan perkara-perkara baru waziarah tambahan tahlilan kita lakukan tapi sarannya tidak seperti orang-orang ahlu bid'ah abdalal. setiap kali kita selesai sholat berzikir zikir setelah sholat itu ada tahlilnya di situ paham ya nah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tahlilan atau bukan tahlilan tapi kalau tahlilan dikhususkan setiap malam Jumat Kliwon diiringi dengan apa? Bacaan Yasin, kemudian diawali dengan Al-Fatihah, itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Enggak ada dalilnya, enggak ada syariatnya, enggak disyariatkan. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena Rasulullah SAW sudah apa? Sudah mencontohkan dalam as-sunnah. Paham ya? Yang tidak ada contohnya maka tinggalkan, selesai. Eh, masa tahlilan di batasi seribu kali, dua ribu kali, lima ribu kali. Batasan-batasan seperti itu kalau enggak ada dalilnya tinggalkan. Berbeda kalau ada dalilnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Zikir setelah sholat ada dalilnya 33 kali. 33 kali. Ya enggak? Ada dalilnya. Adapun kalau membaca 5000 kali kalimat tauhid la ilaha illallah dibaca setiap malam Jumat Kliwon itu enggak ada dalilnya. Allahul musta'an. amalan panjang lebar tapi enggak ada hasilnya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Bal yajibu at-tamassuk biha nassan wa ruhan min ghairi ziyaratin wala nuqsan masyaallah bahkan wajib berpegang teguh dengannya dengan apa dengan agama atau perkara-perkara agama Islam ini secara dalil wa ruh secara apa ruh kita maksudnya kita itu secara zahir dan batin harus apa berpegang teguh dengannya tanpa ziarah tanpa tambahan wala nuqsan tanpa pengurangan ingat-ingat ini ya jadi agama Islam sudah sempurna enggak perlu ditambah-tambahi lagi enggak perlu dikurangi sehingga sangat disayangkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang terutama yang mengaku ahlu sunnah membuat apa? SDIT, TKIT, SMPIT, SMIT paham ya? Islam terpadu kan? dipadukan dengan apa lagi coba? Allah mustahil sempurna dipadukan terus eh? kalau sudah sempurna itu nggak usah dipadukan lagi ucapan Dipadukan karena belum sempurna. Islam sempurna dipadukan dengan apa? Dipadukan dengan ilmu dunia. Enggak ketemu. Paham ya? Karena Islam itu arahnya mereka mengarah ke akhirat. Dunia itu sampingan, dunia itu belakang, dunia itu mengikuti, akhirat nomor satu. Paham ya? Sehingga kalau antum belajar kok dipadukan dengan perpaduan-perpaduan ilmu-ilmu yang lain, biasanya fokusnya bukan ke agama. Eh, sudah awal menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah, wah di pondok itu sumpek Kenapa sempat? Masa tiap hari hafal Al-Qur'an wa sunnah. Akhirnya mondok di sekolah apa yang ada TT-nya tadi itu. Paham ya? Akhirnya diajari IPS, IPA, geografi, fisika, pusing kepalanya. Hal akurannya gak masuk, ilmu yang lain masuk. Paham ya? Begitu langsung masuk setoran Pythagoras. Paham ya? Anda juga enggak tahu apa itu ya. Sebutkan dalam ilmu itu ya, rumus Pythagoras dan semisalnya kemudian macam-macam eh, enam pembiasan atau semisal itu ngikutin semuanya insyaallah باذنillah. Paham ya? Nah, itu pun kalau antum tahu pun enggak bermanfaat. Maksudnya di akhiratnya. Kita kan mencari bermanfaat di akhirat, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau cuma mengandalkan ijazah eh, juara satu matematika, juara satu PPKN, juara satu bahasa Indonesia itu di dunia semuanya. Tapi kalau Al-Qur'an Sunnah inilah yang harus kita apa? yang harus kita kejar. Hafalkan Al-Quran, hafalkan As-Sunnah. Sekarang kita ini berada di akhir zaman. Banyak orang-orang yang gengsi mau belajar, nggak mau lagi mereka. Ngandalkan apa? Ngandalkan barang gepeng seperti ini. Diandalkan oleh mereka. Sekarang nggak perlu belajar datang majelis taklim lagi lah. Kenapa? Saudara Android katanya. Amnya. Nah, nah, terus bagaimana kalau belajar? Ya cukup kita relay, cukup kita apa barakallahu fikum dengarkan audio, Kenapa nggak mau menghadiri majelis, majelis taklim langsung kata mereka? Ngapain jauh-jauh? Sekarang dengar aja bisa katanya. Inilah yang namanya apa barakallahu fikum, kemerosotan, kemunduran di dalam apa? Di dalam mencari ilmu. Jangan, jangan tertipu. Barang gateng seperti ini, android seperti ini sarana saja, bukan inti barakallahu fikum. Kenapa gak? bukan inti? Kalau antum jadikan inti, rusak semuanya. Nah, lah kenapa? Ilmu itu bukan berada di HP Android atau yang semisalnya. Bukan ada di internet, tapi dihafal. Hafalkan Al-Qur'an, hafalkan sunnah. Karena sekarang banyak sekali generasi muda yang rusak, tercoreng sebabnya karena apa? Barang gepeng ini. Apa barang gepeng ini? HP Android. Paham ya? Anak kecil puandai masyaallah gini game. Ya, sesetoran males. Paham ya? Hati-hati. Hati-hati ya. Jangan sampai tertipu dengan nam barakallahu fikum enam barang-barang yang tidak bermanfaat tadi. Kesimpulannya, Kenapa kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di dalam beragama ini? Karena itulah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita nah tergiur, tertipu dengan orang-orang luar sana. Eh, orang-orang eh? luar yang mereka apa barakallahu fikum. Suka menggobas-gembosin, eh? memanas-manasin. Kemudian apa? Nah, membuat orang tidak semangat belajar. Hindari barakallahu fikum. Nah, mencari teman yang baik. Teman duduk yang baik yang membuat orang itu semangat. Paham ya? Bukan membuat orang itu mundur semangatnya jangan. Barakallahu fikum. Cari teman duduk yang baik. Karena teman duduk yang baik pengaruhnya besar. Ya enggak? Nah, kalau kita eh, tersibukkan dengan adanya virus-virus yang ada ini, akhirnya kita apa? Menjauh dari majelis taklim, menjauh dari majelis ilmu, menjauh dari masjid-masjid Allah, menjauh dari rumah-rumah Allah, lockdown, paham ya? Bagaimana terjadi? Rusak kalau nggak percaya saksikan yang lockdown pada sekarang. Lockdown atau lockdown sama aja ya, intinya artinya sama, tulisannya sama, batanya beda. Paham ya? Nah, barakallahu fikum lockdown lockdown misalkan itu rusak kalau sampai sekarang nggak di segera dituntaskan. Paham ya? Belajar udah nggak ada lagi, malas-malasan belajar, belajar pun online, harus difoto apa yang belajar foto untuk apa? Dokumenter, paham ya? Untuk apa simpanan, untuk apa bukti misalnya rusak barakallahu fikum. Nah, jadi kita nasihatkan di masa-masa virus yang seperti ini, kalaupun ada virus tersebut tersebar di mana-mana, banyak beribadah kepada Allah Taala. Yang paling menenangkan hati adalah hadir di majelis ilmu. Ya? Hadir di majelis ta'lim untuk melunakkan kembali hatinya, menenangkan pikirannya, enggak apa? Enggak terpengaruh dengan dunia luar yang menyibukkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Iya enggak? Mungkin kalau ada di luar di pasar, eh, di tempat-tempat kerumunan. Mungkin dengar aja lafaz-lafaz itu. Jogja ini tuh zona merah loh. Antum hati-hati antum. Antum orang mana? Anak Sleman. Hati-hati. Paham ya? Jangan bantul, bantul zona merah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum Kita sekarang zona hijau insyaallah ya. Nah, barakallahu fiikum Karpetnya hijau, ya. Nah, barakallahu fiikum Itu luar-luar tuh daun-daunan hijau semuanya. Paham ya? Catnya hijau luar ini. Paham ya? Walhamdulillah. Intinya banyak berdoa, banyak berzikir, minta pertolongan kepada Allah taala, aman, selamat, tentram hingga na kalau fikum habis yang namanya virus-virus eh, atau penyakit-penyakit eh, yang disebarluaskan oleh orang-orang kufar atau yang semisal mereka. Allahul musta'an itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala baik bikinan manusia ataupun itu adalah apa? Nah barakallahu fikum, nah bikinan oknum-oknum tertentu yang jelas itu takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia Mana di antara mereka yang jujur imannya dan mana di antara mereka yang nah masih tertipu dengan kehidupan dunia, politik-politik yang litik dan juga keji. Nasallahu assalamat afiyah. Kita lanjutkan lagi. Fa kalimatu iyyakum, kalimatu tahdzir. Iyyakum di sini nah, ingat-ingat iyyakum muhdatsatil umur. Sudah kami ingatkan kaidah ini terulang-ulang tapi kadang orang lupa. Nah, iyyakum ini kalimat tahdir. Kalimat tahdir itu peringatan. Seringnya dan bahkan pasti setelah kum ada wawu. atau lihat enggak percaya itu ada wawu setelah itu. Iyyakum wa wa wa kum wa. Ya kan? kum wal julusa, iya wal bal iyyakum iya dhanna bal wal ghuluwa. Wawunya ada semua itu. Wawu apa namanya kemarin? Wawu atifah, wawu ataf. Paham ya? Wawu ataf. Nah, jadi kum maknanya apa kemarin? Maknanya Abdul Aziz, Eh ihdaru. Berhati-hatilah kalian. Wawunya atifah, ma'tuf setelahnya setelah wawu itu ma'tuf, ma'tuf ke eh daru Takdirnya apa? Iyyakum. Eh, iyyakum ihdaru wastanibu. Wastanibu, watruku takdirnya. Watruku apa? Muhdatsatil umur. Setelah wawu pasti mansub sebagai maf'ulun bih. Kalau enggak percaya buktikan mas mansub semuanya. Kalau ada yang marfu salah cetak itu. Paham ya? Nah, kenapa salatnya cetak? Karena kaidahnya seperti itu. Setelah wau pasti masuk. Iyyakum wal kadhiba, bukan kadhibu. Iyyakum wal julusa, bukan julusu. Iyyakum badukhula, bukan dukhulu. Ya enggak? Kalau enggak percaya buktikan. Iyyakum badzanna, iyyakum wal hulua, masuk semuanya. Kalau marfu salah cetak, Paham ya? Karena dia kedudukannya maf'ul lebih dari fi'il yang dibuang takdirnya <laughs> takdirnya apa tadi? Istanibu. Paham ya? watruku al-kadhiba, watruku ad-dukhula, watruku muhdatsatil umur. Faham ya? Itu sekedar selingan faedah yang sudah belajar nahwu insyaallah dalam sama rasapi, merenungi, ternyata ilmu nahwu itu luas sekali, jangan sampai meremehkan menyepelekan ilmu nahwu karena apa barakallahu fikum dengan adanya pelajaran ilmu nahwu ilmu sharaf itu bisa apa? meluruskan lisan-lisan yang masih terlipat-lipat atau sulit di dalam mengungkapkan apalagi membaca kitab-kitab yang gundul yang tidak ada harokatnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fillah azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an kesimpulannya yang disebutkan di sini yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah apa? Peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar kita menjauhi perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Sudah kami jelaskan berkali-kali yang masuk ke neraka itu bukan kesesatannya saja tapi otomatis pelakunya juga karena kesesatan tidak akan muncul kecuali ada pelakunya sebagaimana kotoran unta tidak akan muncul kecuali ada untanya menunjukkan bahwasannya yang namanya kesesatan di neraka bukan hanya kesesatan saja tapi pelakunya otomatis juga masuk ke dalam neraka tersebut. Nasallaha assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.